Bab kaifa yastab. Bab bagaimana bersiwak. Nomor nomor 59 berkata Abu Daud haddatsana Musaddad wa Sulaiman bin Daud al-Ataki qala بن Hamad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abi Burda an Abi qala Musaddad qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastahmiluhu berkata Musaddad kami datang kepada Rasulullah SAW meminta kepada beliau agar kami dibawa dalam satu riwayat yaitu bahwa Abu Musa membawa dua orang yang ternyata mereka meminta pekerjaan atau meminta kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Faraituhu yastaku ala lisani, maka aku melihat beliau bersiwak di atas lidahnya. Berkata Abu Daud dan berkata Sulaiman, Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastak. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bersiwak. Waqad wada'a siwak ala tarfi lisanih dan beliau telah meletakkan siwak di ujung uh, di pangkal lidahnya. Wahwa yaqul u u yakni yatahawwa. Sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam hampir muntah. Berkata Abu Daud, berkata Musaddad, fakana hadisan tawilan, walakin ikhtasartu." Ia adalah hadis yang panjang tapi aku meringkasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa bersiwak bukan hanya untuk gigi akan tetapi juga disunahkan untuk lidah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, ya eh, apa namanya menggosok lidahnya dengan siwak. Sebagaimana hadis ini menunjukkan dimakruhkannya seseorang meminta kepemimpinan kepemimpinan yaitu yang dimaksud di sini yaitu seseorang memimpin dalam sebuah wilayah atau daerah karena itu adalah merupakan tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab firrajul yastaku bisiwaki ghairihi. Bab seseorang bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain. Hadis 50 haddatsana Muhammad bin Isa qala haddatsana Ambasah bin Abdul Wahid an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa indahu rajulani ahaduhuma akbar min al-akhar فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersiwak dan di sisinya ada dua orang, yang satu lebih tua daripada yang, daripada yang lainnya. Maka Allah pun mewahyukan kepadanya mengenai keutamaan siwak. Dan Rasulullah menyuruh untuk memulai dari yang lebih tua dahulu. Berikan siwak itu kepada yang lebih tua. Berkata Ahmad ibnu, yaitu Ibnu Hazm, berkata Abu Sa'id yaitu Ibnu Arabi, ini adalah hadis yang bersendirian padanya ah, penduduk Madinah dalam meriwayatkannya. Hadis ini menunjukkan yaitu apabila kita hendak memberikan kepada dua orang maka hendaklah kita dahulukan yang lebih tua sebelum yang muda. Dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis ini menunjukkan diperbolehkannya bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain, kalau ternyata orang tersebut mengizinkan dan kita pun juga tidak merasa jijik padanya. Hadis 51 Haddathana Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala akhbarana Isa ibn Yunus an Mis'ar anil Miqdam dari Al Miqdam bin Shureh dari ayahnya ia berkata Qultu li Aisyah aku berkata kepada Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah qalat bis siwak Aku berkata kepada Aisyah yaitu Shureh, dengan apa Rasulullah SAW memulai apabila hendak masuk rumah? Maka Aisyah berkata dengan siwak. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara tempat yang dianjurkan kita bersiwak yaitu sebelum masuk ke rumah. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman ini. Bab goslis siwak. Bab mencuci siwak. Hadis 52. Haddathana Muhammad bin Bashar. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير dari Aisyah bahwa ia berkata kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yastaku fayu'tini siwak liaghsilahu فأبدأ به فأستاق ثم أغسله وأدفعه إليه adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Maka beliau pun memberikan kepadaku siwaknya untuk aku cuci. Maka aku memulai dengan bersiwak dulu dengan bekasnya. Kemudian aku mencucinya. Lalu aku pun memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Aisyah radhiyallahu anha memulai dengan bersiwak ya sebelum beliau cuci untuk mengambil keberkahan tentunya mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tabaruk kepada manusia hanyalah khusus untuk Rasul, tidak untuk yang lainnya. Karena tidak bisa di, dikiaskan Rasulullah dengan manusia biasa. Karena beliau memang diberkahi oleh Allah badannya. Ya, makanya para sahabat tidak pernah bertabaruk kepada sahabat yang lainnya. Tidak pula para tabi'in ya tabaruk dengan para sahabat. Maka hadis ini juga menunjukkan eh, bahwa diperbolehkan kita untuk mencuci siwak. Ini sebelum kita gunakan. Barangkali siwak itu telah kita gunakan, maka kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita pakai lagi. Wallahu a'lam.